Kita masuk fiqhu qudratir Rabb, memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya dengan ke, ya fikih hati? Karena ya akhal ya akal Islam, sebagaimana telah kita ketahui, hati kita tidak akan pernah bisa hidup kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Ketika hati kita mengenal Allah, bagaimana sifat-sifatnya, maka hati kita akan mencintainya dan akan timbul rasa takut kepadanya dan berharap kepadanya. Di saat itulah akal Islam, ya, hati kita akan mendapatkan kenikmatan dan kelezatannya. Nah, ketika hati mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, iya, maka akan menimbulkan rasa takut di hati sehingga rasa takut itulah yang menjadi rem untuk dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Kalau Allah yang maha kuasa untuk menciptakan langit dan bumi yang begitu besarnya. Kalau Allah maha kuasa untuk menciptakan manusia ya, dengan kesempurnaannya. Demikian pula gunung-gunung dan lain-lainnya. Malaikat-malaikat yang begitu kuat dan besar. Maka Allah Subhanahu wa taala pun kuasa untuk menciptakan surga dan neraka. Allah pun kuasa untuk memberikan azab kepada hamba dengan azab yang pedih. Iya. Allah Subhanahu wa taala terkadang memperlihatkan kekuasaan ya kepada hamba-hambanya. Diperlihatkannya bagaimana tsunami yang begitu dahsyat. Ya bagaimana gunung yang meletus mengeluarkan abu, bebatuan, lava yang sangat panas, dan memijar. Menunjukkan akan kekuasaan penciptanya, agar manusia mengambil pelajaran darinya, lalu kemudian hatinya menjadi tunduk dan takut kepadanya. Itulah yang diinginkan ya, ketika kita mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah kuasa untuk membolakkan hatinya, membolak-balikan hatinya. Ya, Allah pun kuasa untuk sekonyong-konyong menimpakan azab kepadanya dari arah yang tidak tidak disangka-sangka. Sebagaimana Allah pun kuasa untuk memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah pun kuasa untuk memberikan pertolongan kepada hambanya. Ya, kekuasaan Allah dan kudrohnya melikupi segala sesuatu. Maka di saat hati kita ya merasakan akan kekuasaan Allah pada diri kita, pada penciptaannya, ya maka pada waktu itu hati akan mengagungkannya. Hati itu akan ya menjadi lembut dan menjadi apa ya uh, tunduk kepadanya ya akhwan Islam azakumullah wa iyakum Penulis buku membawakan firman Allah <clears throat> Qala Allah Ta'ala lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir milik Allah lah ya kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada padanya. Dan dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Karena Allah pemilik langit dan bumi yang menciptakan bumi yang kita pijak ini dengan berbagai macam tanaman, pepohonan, binatang dan semua yang ada padanya. Demikian pula Allah yang menciptakan langit dan planet-planetnya dan lapisan-lapisannya maka kalau Allah kuasa, ia menunjukkan akan kerajaannya yang sangat luar biasa seperti itu. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka Ia ya bagi seorang hamba tentunya hendaknya dia menyadari bahwa dirinya lemah, tidak memiliki apa-apa. Maka kewajiban dia adalah untuk senantiasa tunduk kepada penciptanya yang maha kuasa atas segala sesuatu itu. Allah juga berfirman <clears throat> Aina takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kalian berada, Allah akan datangkan kalian semua. Di mana kalian dikuburkan, di tempat yang sangat apa namanya tersembunyi pun juga Allah akan datangkan semuanya kalian nanti di padang mahsyar. Ya Allah akan bangkitkan semuanya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya sungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah kuasa untuk menciptakan manusia, Ia menciptakan manusia dari saripati air mani yang hina, lalu kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, lalu menjadi manusia yang sempurna, lalu meniupkan padanya rohnya, maka bagi Allah lebih mudah baginya untuk menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Dikumpulkan nanti di padang mahsyar dimanapun ia dikuburkan dari tempat bumi walaupun itu tempat yang sangat-sangat apa tersembunyi tapi Allah maha tahu ya apa namanya hamba-hambanya maka Allah akan datangkan mereka semuanya nanti pada hari kiamat maka Allah maha kuasa atas segala sesuatu Allah Jalla Jalaluh wal khaliqul ladzi khalaqal makhluqat al musawwirul ladzi al kainat al qadiru ala kulli syai' Al-Qahiru li kulli syai' al-alimu bi kulli syai'. Allah yang telah menciptakan semua makhluk yang menggambar semua pemandangan-pemandangan yang indah. Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menguasai segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu. Naam ya akhi, a'azakumullah wa iyyakum. Kekuasaan Allah berkonsekuensi kepada apa? Ya, seluruh sifat-sifat yang mulia ya berupa ilmu ya berupa rahmat berupa apa namanya kekuasaan dan yang lainnya ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum maka Allah Subhanahu wa taala yang kuasa untuk membuat atau pemandangan yang sangat indah sekali. Pepohonannya yang, yang berwarna-warni, bunga-bunganya, ya demikian pula gunung-gunungnya, Siapa yang menciptakannya? Apa pemandangan yang sangat indah tersebut kalau bukan penciptanya yang maha indah? Kalau dia kuasa untuk menciptakan pemandangan-pemandangan indah di dunia, maka dia lebih kuasa lagi untuk menciptakan sesuatu yang lebih indah dari itu. Ya, yang tentunya ya keindahan yang hakiki itu adalah keindahan surga kelak nanti pada hari kiamat. Allah berfirman, "Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum?" كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب Tidakkah mereka melihat kepada langit di atas yang berada di atas mereka? Bagaimana kami membangun langit tersebut dan menghiasinya? Dan kamu tidak melihat padanya ada kekurangan. Iya. Subhanallah. Allah menciptakan langit, lalu Allah menghiasi langit begitu indahnya. Iya, di waktu malam terlihat indah dengan bintang-bintang yang ya gemerlap dan berkedip-kedip. Di waktu siang terlihat indah dengan awan-awannya dan mentari yang tersenyum ya dengan sinarnya yang memberikan manfaat untuk kehidupan manusia. Begitu indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wahu ala kulli syai'in qadir. Dan dia kuat, maha kuasa atas segala sesuatu. Wal arda madadanaha wa alqayna fiha rawasi. Dan bumi Allah hamparkan, Allah bentangkan. Dan bumi Allah jadikan padanya gunung-gunung. Dan kami tumbuhkan di dalam bumi tersebut, ya pada bu, di atas bumi tersebut. Dari setiap ya zaujim bahij, pasangan-pasangan yang sangat indah sekali. Pepohonan, binatang-binatang, ya, bunga-bunga dan yang lainnya terlihat sangat serasi sekali. Ya. Berbagai macam bentuk pepohonan. Allah tidak menciptakan hanya satu bunga saja. Tapi dengan bunga yang berwarna-warni, dengan bentuk yang berbeda-beda, ya, membuat pandangan mata kita terasa indah rasanya ya dengan keragaman-keragaman tersebut justru semakin serasi ya kita melihat apa namanya keindahan alam ini Masya Allah ya luar biasa lalu Allah mengingatkan tabsiratahu wa dzikra likulli abdin munib agar menjadi peringatan untuk setiap hamba yang mau kembali kepada Allah artinya ketika kita melihat langit yang begitu indah melihat bumi yang sangat indah gunung-gunung yang tertancap dengan kokoh. Demikian pula ya bunga-bunga dan pepohonan yang begitu cantiknya. Hendaknya itu mengingatkan kita akan kekuasaan penciptanya. Ini mengingatkan kita akan keindahan penciptanya dan bahwasanya penciptanya maha kuasa atas segala sesuatu dan bahwa bahwasanya masih penciptanya maha indah sebagaimana Rasulullah SAW sabda Allah jamilun yuhibbul jamal Sesungguhnya Allah itu indah dan cinta kepada keindahan. Ya. Kalau kita perhatikan bentuk tubuh kita sendiri yang indah. Ya. Bagaimana Allah menciptakan kulitnya yang begitu halus dan indah. Menciptakan rambut ya begitu rapinya, gigi-gigi yang disusun begitu rapinya dengan gigi serinya, gigi taringnya, gigi gerahamnya dengan fungsi yang berbeda-beda. Lalu kemudian dibungkus dengan bibir, Ya, dengan bibir itu pun kita bisa merasakan berbagai macam kenikmatannya. Lihat pula mata kita yang ada padanya kelopaknya dan bulu-bulunya. Ya. Begitu indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan betapa maha kuasanya Dia, Rabbul Izzati wal Jalala. Wa huwa subhanahu al-qadir ala kulli syai'. Maka dia Allah Maha Kuasa, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alladhi yaf'alu ma yasha bi wa huwa samadu. Di mana Allah melakukan apa yang Allah kehendaki dengan kekuasaannya. Kabbara ba'dul makhlukat Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagian makhluk makhluk itu menjadi sangat besar seperti arash, kursi, langit dan bumi. Ya. Yeah. Di mana kata Rasulullah tidaklah langit dan bumi dibandingkan dengan kursi Allah kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang dan tidaklah kursi Allah yang sangat besar itu dibandingkan dengan arasnya kecuali kata Rasulullah seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang luar biasa besar sekali ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu bahkan arasy Allah dipikul oleh malaikat kata Rasulullah udhina li an uhaddithakum an hamalatil arsh Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan bagaimana besarnya malaikat pemikul arash. Mabaina syahmati udhunai ila atiqihi. Ya, jarak antara daging telinganya yang di bawah ini sampai ke pundaknya saja 700 tahun perjalanan. Ya, Masya Allah. Ikhwata Islam Allah wa iyakum. Maka kalau kita melihat ciptaannya yang begitu besar dan besar sekali, itu menunjukkan akan kebesaran penciptanya dan kekuasaannya yang yang maha kuasa. Iya. Sebaliknya, wasagara ba'daha Allah menciptakan makhluk-makhluk yang sangat-sangat kecil, bahkan terkadang tidak terlihat oleh mata. Bakteri-bakteri yang tak terlihat oleh mata sama sekali. Tapi ternyata manusia untuk menghadapi yang kecil saja seperti bakteri tidak mampu. Ya tidak mampu melawan bakteri, tidak mampu melawan kuman-kuman. Apabila kuman-kuman itu masuk ke dalam tubuhnya dan Allah kehendaki ya untuk sakit ya sakit. Masya Allah, ya akhi, bukankah dia maha kuasa atas segala sesuatu? Manusia itu lemah menghadapi bakteri yang kecil, kuman-kuman yang begitu kecil saja kita kewalahan. Ya, demikian pula nyamuk-nyamuk, semut-semut, ya, Demikian pula yang lebih kecil dari itu ya akhi azakumullah wa iyakum. Semua itu ciptaan Allah Rabbul Izzati wa Jalalah. Namun subhanallah, <clears throat> kalau kita perhatikan juga ya, Allah menciptakan binatang-binatang yang besar dan makhluk-makhluk yang besar ternyata tidak Allah jadikan binatang-binatang tersebut ya menjadi binatang yang sangat merusak tidak makhluk yang merusak tidak. Ini dia malaikat. Tubuhnya sangat besar. Kekuatannya dahsyat sekali. Ia bisa mengangkat gunung. Tapi ternyata Allah tidak memberikan kepada malaikat hawa nafsu. Iya. Yang dia inginkan hanya menaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru binatang-binatang yang sangat kecil itu seperti kutu yang ada di rambut. Kalau kita perhatikan, menyeramkan sekali bentuknya ya dan dia menghisap darah dan yang lainnya tapi Allah jadikan dia kecil untuk tidak memberikan mudarat untuk kehidupan manusia makanya kekuasaan Allah itu luar biasa ya disandingkan dengan kasih sayangnya kepada makhluk-makhluknya kepada manusia terutama ya akhir Islam azakumullah wa ya. Bayangkan kalau manusia diberikan, kekuat, diberikan kekuatan oleh Allah seperti kekuatan malaikat mungkin yang terjadi adalah kerusakan di muka bumi. Tapi Allah ciptakan manusia itu lemah. Ya. Karena Allah Maha tahu manusia itu seringkali menjadi jabar, sombong di muka bumi, dokti, apa diktator, otoriter. Maka jadi Allah jadikan manusia itu lemah. Tidak Allah jadikan badan mereka bagaikan ya malaikat-malaikat yang begitu sangat kuat sekali. Wa kasara subhanahu ba'dal makhlukat. Allah pun ya menjadikan banyak sebagian makhluk. Allah menciptakan oksigen banyak. Ya, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Allah menciptakan tanahnya ya untuk keberkahan mereka. Ya, dia dari tanah itu Allah tumbuhkan pepohonan. Dari tanah itu Allah alirkan air di dalam tanah itu Allah simpan badannya emas, perak, tembaga, minyak bumi dan yang lainnya. Ya, di dalam tanah itu juga manusia dikuburkan. Maka Allah memberkahi bumi tersebut. Ya, menunjukkan akan kekuasaan penciptanya. Di mana Allah pun menjadikan tanah itu berlapis-lapis, bermacam-macam. Ya, ada tanah merah, tanah uh, hitam, tanah yang bersih berwarna putih, kegunaannya pun juga berbeda-beda. Dan itu sangat dirasakan manfaatnya oleh manusia di zaman ini. Ya, untuk pembangunan jalan, pembangunan rumah, dan yang lainnya. Allah juga menciptakan padanya biji besi, biji baja, timah, tembaga, ya kemudian diolah untuk kepentingan manusia. Allah juga simpan padanya emas dan perak sebagai perhiasan mereka. Subhanallah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia memang kuasa atas segala sesuatu. Ya. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan itu menunjukkan akan kekuasaannya ya akhi azakumullah dan kekayaannya. Dan Allah menciptakan itu ada yang Allah banyakkan, ada yang Allah sedikitkan. Ya, semakin dibutuhkan oleh manusia semakin banyak jumlahnya. Oksigen paling banyak di dunia. Karena itu yang paling dibutuhkan oleh manusia. Karena manusia tidak bernafas beberapa menit saja, mungkin sudah meninggal dunia. Ya, maka Allah jadikan oksigen di mana-mana. Air. Manusia sangat butuh kepada air. Maka Allah jadikan air itu pun banyak di mana-mana. Ya. Manusia pun butuh kepada makanan berupa padi, nasi dan yang lainnya. Allah jadikan banyak makanan tersebut Ya. Demikian pula Allah menciptakan binatang karena manusia butuh kepada protein hewani. Manusia pun juga butuh kepada protein nabati. Allah ciptakan badannya kangkungnya, ya, sayur-sayurnya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Makanya subhanallah, lihatlah kekuasaan Allah yang luar biasa itu ya, akhi. Jangan hanya sebatas menikmati pemandangan yang indah. Jangan hanya sebatas kemudian mengeruk-mengeruk dan kekayaan alam dan bumi ini. Tapi pikirkan akan kekuasaan dia yang maha kaya, maha kuasa atas segala sesuatu. Ini baru bumi saja. Ya, ternyata tak pernah ada habis-habisnya dikeruk kekayaannya di dalam bumi ini. Emasnya yang tak pernah habis, timahnya, minyak buminya, dan terus ya diambil oleh manusia, dijadikan bahan bakar dan yang lainnya. Ya, para petani pun juga senantiasa berulang-ulang ya apa namanya bercocok tanam Allah tumbuhkan lagi tumbuhkan lagi masya Allah dia kuasa atas segala sesuatu itu baru bumi ya bagaimana dengan kerajaan langit dan bumi yang begitu sangat luar biasa ya kekayaan Allah subhanallah ya akal Islam ya bagaimana pula di surga maka kekuasaan dan kekayaannya tak pernah ada habis-habisnya subhanahu li kulli سبحانه لكل من الكثير بالقليل hikmah. dan yang lebih ajaibnya lagi Allah menjadikan sesuatu itu banyak dan sedikit di belakangnya ada hikmah-hikmah yang telah kita sebutkan tadi semua itu untuk kebutuhan manusia Ya, Allah banyakkan pepohonan karena dari pepohonan itu keluar oksigen untuk kebutuhan manusia. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sedikit sebagian binatang Makanya jumlah predator ya seperti singa lebih sedikit dibandingkan dengan ya, jumlah apa namanya hewan yang merupakan seperti kijang dan yang lainnya. Bayangkan kalau ternyata predator lebih banyak daripada hewan, ya mungkin habislah ya, apa namanya keseimbangan muka bumi ini. Maka Allah menciptakan semua itu seimbang sekali. Ya, ada hewan predatornya yang memakan hiunya yang di dalam laut, dan subhanallah, ternyata hiu pun juga hanya melihat apa memakan binatang-binatang yang kurang saja dan cacat saja. Adapun yang tidak yang lainnya tidak dimakannya oleh hiu tersebut. Itu menunjukkan akan kekuasaan Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu ya akal Islam. Iya. Di lautan plankton itu jumlahnya paling banyak. Karena itu untuk kebutuhan makhluk. ya, yang ada di lautan. Dan Allah jadikan ikan paus yang sangat besar begitu, ternyata hanya makan plankton. Ya, tidak bagaikan hiu yang bertaring dan yang lainnya. Dan hiu-hiu yang begitu ganas pun juga jumlahnya tidak sebanyak ikan-ikan yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, seperti ikan ikan-ikan apa namanya? Apa namanya yang kita makan sehari-harinya. Cobalah akhi, ya, perhatikan, berpikir dan berpikir. Karena di Al-Quran menyuruh kita banyak memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi ini. Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard, waqtilafil laili wal nahar, la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, telah betul-betul ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir, kata Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda ويأو على junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ar. Itu orang yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, duduk. Demikian pula berbaring. Lalu mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya mereka berkata, Wahai Rob kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau. Ya, maka peliharalah kami dari adab api neraka. Ya, ketika kita melihat akan kekuasaannya yang luar biasa. Dari situ kita berdalil bahwa ternyata ciptaannya semuanya ada hikmah di belakang itu semuanya. Berarti kita pun juga berdalil bahwa manusia pun hidup di dunia tak mungkin sia-sia. Pasti di suatu hari nanti akan ada sebuah hari pembalasan. Orang yang berbuat zalim dibalas. Orang yang berbuat kebaikan pun ada padanya balasan. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu untuk menciptakan surga dan neraka. Maka dari itulah dia pun berkata, Fakina azab benar. Maka pelihara kami ya Allah dari azab api neraka. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Fasubhanal khallaqul alim. Maha suci Allah, pencipta yang maha mengetahui. Alladhi fawata baina makhlukatihi yang telah membeda-bedakan makhluk-makhluknya. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang laki-laki, ada yang wanita. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang berat, ada yang ringan. ya, Ada yang hidup dan ada yang mati. Subhanallah, Maha Suci Allah. Iya. dimana Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mafawatul Qadir Al-Alim baina sifatiha faminha thabit la yataharrak. ومنها متحرك لا يسكن ومنها حار وبارد وأبيض وأسود وناطق وصامت ورطب ورطب ويابس وعذب وملح ولين وخشن وسائل وجامد Allah menjadikan semua itu ternyata berpasang-pasangan. Ada yang bergerak, ada yang diam, ada yang panas, ada yang dingin, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang berbicara, ada yang gugu, ya gagu, ya tidak bisa bicara. ada kering, ada basah, ada tawar, ada asin, ada lembut, ada atos, ya, ada keras, ada cair, ada juga juga yang yang apa uh, jamit, ya. Wa ahya ta'ish illa fil bihar walau kharajat lamata. Binatang pun juga macam-macam. Ya, Allah ada, ada ada yang Allah ciptakan badannya tidak mungkin bisa hidup di air. Allah jadikan badannya paru-paru, ada lagi yang hidup di air, Allah jadikan padanya insang. Ada juga yang hidup di air tapi memakai paru-paru juga. Dan kekuasaannya, maha suci Allah, maha kuasa dia. Ya, Allah menciptakan binatang-binatang dengan kaki-kakinya yang berbeda-beda. Ada yang berjalan di atas perutnya seperti ular. Ada yang dua kaki, ada yang empat kaki. Bahkan ada yang seribu kaki. Maha suci Allah, maha kuasa dia Maha besar dia maka besarkan dia Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dengan hati-hati kita ya akhal Islam azakumullah wa iyakum wa huwa subhanahu al-khallaqul alim alladhi khalaqa riyaha syadidah <clears throat> was-sawa'iq al-muhlikah waz-zalazil mudammirah wal-barakin al-mufazzi'ah dia pula kuat, maha kuasa untuk menciptakan angin yang berhembus dengan kencangnya, yang meluluh melulantakan segala sesuatu menciptakan hal lintar yang bisa menghabisi segala sesuatu. Ya. Menciptakan gempa bumi yang bisa menghancurkan segala sesuatu. Allah pun bisa menjadikan bu, apa gunung-gunung itu meledak, mengeluarkan lava yang sangat panas sekali. Ya, tidak ada satupun yang dilewati oleh lava kecuali akan dihancurkan olehnya. Luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya akhi, <clears throat> semua itu untuk sebagai peringatan agar manusia mengambil pelajaran dengan hatinya akan kekuasaan penciptanya dan kerasnya siksanya. Allah berfirman, "Fakullan akhadna bi dzambih." Semua kami akan berikan balasan akibat dosa-dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadhathu sayhah wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna di antara mereka ada yang kami ya apa kirimkan bebatuan dari langit. Di antara mereka ada yang ditimpa suara yang sangat keras, lalu mereka pun ya mati. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan dalam bumi. Bahkan di antara mereka juga ada yang kami tenggelamkan dengan air-air bah ya yang luar biasa. Maka Allah liyadhlimahum dan Allah tidak pernah menzalimi mereka Walakin kanu anfusahum yadlimun Tapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri Subhanallah ya akhi Itu menunjukkan akan kekuasaannya yang luar biasa Maka tentunya Ya seorang hamba ketika melihat itu semuanya Ingat, ingat dan ingat bahwasannya dia kuasa Iya Ketika kita berbuat maksiat Tiba-tiba bumi itu ya berguncang bangunan pun juga menimpa kita, matilah kita dalam keadaan maksiat. Nauzubillah. Ketika kita berbuat berbuat maksiat, tiba-tiba jatuh dan dimasukkan ke dalam bumi, ditenggelamkan. Subhanallah. Ya. Bagi Allah mudah dan sangat mudah sekali menghancurkan suatu negeri. Dan jauh-jauhlah ya kejadian Aceh tsunami yang menimpa kemarin itu. Dalam hitungan menit telah menjadi halul lantak hancur, mayat-mayat berserakan. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Semua itu supaya dijadikan pelajaran buat kita. Tapi sayang, manusia itu jarang yang mengambil pelajaran. Ya. Mereka baru mengambil pelajaran di saat adab menimpa mereka baru. Mereka berkata, kami taubat Apakah kita hendak menunggu azab dulu baru kemudian kita kembali kepada Allah? Jangan ya akal Islam. Ya seperti halnya Fir'aun ketika ia telah tenggelam dan kemudian nyawanya telah sampai tenggorokan baru ia mengucapkan aman tu bi rabbi Harun wa Musa aku beriman kepada Robnya Musa dan Harun ya di saat itu sudah tidak ada manfaatnya lagi akal Islam azakumullah wa nah inilah ya pelajaran-pelajaran yang hendaknya kita selalu apa namanya pikirkan dengan akal pikiran kita. Dan ini merupakan kunci hidupnya kehidupan hati kita. Ya, ketika memikirkan penciptaan untuk menunjukkan kekuasaan penciptanya, ia ya menambah rasa takut, rasa iman kepadanya. Maka itu subhanallah melahirkan hati-hati yang tunduk kepadanya dan takut kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Semoga jadi ya, pagi hari ini semakin menambah keimanan-keimanan kita dan mengajak kita untuk selalu tafakur dan tadabur, ya. Memikirkan tentang hakikat tujuan penciptaan Allah menciptakan kita semuanya. Wabillahi taufiq. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi dan bahasan yang Ustaz sampaikan kepada kami kesempatan pagi hari ini. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum. Silahkan bagi Anda yang bertanya langsung melalui telepon bisa menghubungi nomor kami 0218236543 sebutkan nama dan alamat Anda dan kami harapkan pertanyaan berkesesuaian dengan pembahasan kesempatan pagi hari ini. Silakan kami berikan kesempatan yang pertama kita coba angkat. Halo, Assalamualaikum. Belum tersambung saat kami akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Pertanyaan dari Putra di Kalimantan Selatan Ustaz. Ustaz, bagaimana menyikapi orang-orang yang dia percaya dan meyakini bahwa semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah? Nah, tetapi jika dia diingatkan tentang sholat masih tidak mau untuk mengerjakannya. Silakan Ustaz. Iya. <coughs> Mengapa hal itu bisa terjadi? Dia yakin yang menciptakan langit dan bumi ini Allah. Dia pun juga yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwasanya adabnya pedih dan bahwasanya surga begitu indah. Tapi kenapa dia tidak mau sholat? Nah, inilah dia. Masalahnya keyakinannya itu ya telah kalah oleh hawa nafsunya. <clears throat> hawa nafsu telah menjadi panglima ya yang menguasai hatinya tersebut. Sehingga akhirnya ia malas dan enggan untuk sujud kepada penciptanya. Dia tahu ya bahwa solat itu kebaikan. Solat itu diperintahkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, tapi ia malas. Kenapa? Karena keinginannya kurang untuk mendapatkan surganya. Keinginannya kurang untuk mendapatkan keriduannya. <coughs> Makanya kata Ibn Qayyim, manusia itu memiliki dua, dua ke, apa, ke, kekuatan yang kekuatan yang pertama adalah kuatul ilm, kekuatan ilmu. Yang kedua kekuatan kuatul iradah, kekuatan keinginan. Dia punya ilmu tapi tidak punya keinginan. Ya, tahu tentang kebenaran tapi tidak menginginkan kebenaran. Saya yakin orang ini pun orang ini tidak akan melaksanakan kebenaran itu. Atau dia punya kekuatan, dia keinginan untuk kepada kebenaran kuat, tapi tidak punya ilmu tentang kebenaran. Dia pun tidak mendapatkan kebenaran. Maka di saat seseorang punya ilmu tapi tidak punya kekuatan keinginan, ya, ini tidak akan melahirkan amal. Tidak akan melahirkan amal. Tapi ketika dua-duanya digunakan kekuatan ilmu dan kekuatan iradah, kekuatan keinginan yang kemudian ia ya, terrealisasi dengan niat dan amal, maka ini menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat dalam kehidupan ya akhi. Maka orang seperti itu yang kita lakukan bagaimana? Kita berikan targib dan tarhib. Ya, targib itu artinya memberikan motivasi. Ya, dengan cara menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan sholat. Apa keistimewaan sholat itu? Yang kedua, tarhib dengan memberikan ancaman. Apa ancaman buat orang yang meninggalkan sholat? agar ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini seperti halnya juga para nabi dan rasul, ya. Mereka berdakwah mubasyirin wa mundzirin, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Allah a'lam. Nah. Baik Ustaz, Barakallahu Fikum dan berikutnya kami berikan kesempatan, silahkan kita coba angkat telepon yang pertama. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bapak siapa ini di mana? Dari Pak Rafidi di Brebes ini. Pak Rafidi di Brebes, silahkan pertanyaannya. Uh, Pak mau nanya, Ustaz ini uh, yang punya dengan Sahih Bukhari, ya. Mm -hmm. uh, gini, ada... Saya bacakan, maaf. Man syahida alla ilaha illallah wa la syarikalah. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yeah. Man abdullah wa rasuluh فكلمة ألقاها إلى مريم وروحه والكلام بالحق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل amal. Iya. yang saya tanyakan uh, di sini ala kana min amal nah itu yang saya mohon, mohon penjelasannya maksudnya begitu pak ya <coughs> halo bapak Iya. iya maksudnya gitu ya pak ya maknanya ya. apa gitu Pak ya? Hmm. Baik Bapak. Maksudnya bagaimana ya? maksudnya penjelasannya gitu. Baik. Penjelasan baik. maksudnya apakah itu nanti masuk surganya itu tanpa hisab gitu? Tolong penjelasan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita terjemahkan bebas kata-kata alamakana minal amal. Man syahida an la ilaha illallah ya wa anni rasulullah Ya, sebarang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah dan bahwasanya Isa adalah hamba dan rasulnya dan kalimatnya yang Allah tiupkan kepada Maryam dan roh darinya dan bersaksi bahwa surga itu hak, neraka itu hak, maka Allah akan masukkan ia ke surga ala makana min amal sesuai dengan amalannya Artinya, ya, seseorang itu masuk surga derajatnya sesuai dengan amalannya. Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya surga itu ada 100 derajat. Maka seseorang diberikan oleh Allah derajat-derajat ya, surga sesuai dengan amal. Baik itu amal hati maupun amal anggota badan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, <clears throat> "Wa tilkal jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun." Dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian. Disebabkan amalan-amalan kalian. Maka semakin banyak beramal, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Ya, dan kedudukannya di surganya pun di surga pun juga semakin tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan amal di sini ya mencakup padanya amalan hati berupa tawakal, cinta, benci, takut. Karena rasa cinta seorang manusia manusia pun berbeda-beda kepada Allah. Rasa takut manusia kepada Allah pun berbeda-beda. Kekuatan tawakal seorang manusia pun kepada Allah berbeda-beda. Masuk juga amalan perbuatan lisan dan anggota badan berupa zikir, baca Quran, sholat. Ya. Dan amalan seorang hamba pun berbeda-beda. Maka dari itu, ya akhi, a'azakallah, ya. Allah masukkan seseorang ke surga itu disesuaikan dengan amal. Semakin kuat tauhidnya, semakin ia ya meninggalkan perbuatan yang maksiat dan sempurna tauhid dia, maka Allah masukkan ia ke surga tanpa hisab dan adab. Dan diberikan derajat yang sangat tinggi di sisinya. Iya, ada juga yang Allah masukkan ke surga dengan hisap tapi tidak diadab. Sebatas dihisap saja dengan hisap yang mudah. Iya. Ada juga yang Allah masukkan ke surga dengan hisap dan adab, setelah itu Allah angkat dia dari api neraka dan dimasukkan ke surga. Dan tentu itu lebih terendah derajatnya. Maka dari itu, ya, kata-kata alamaka namilan amal artinya disesuaikan dengan amalannya. ya untuk tingkatan derajat surga yang akan ia masuki nanti. Wallahu a'lam. Naam. Naam, barakallahu fik. Dan pertanyaan berikutnya masih kami coba angkat kembali. Telepon yang berikutnya di belakang Pak Rashidi di tadi. Silakan. Halo. terputus nampaknya. Kita coba kembali. Silahkan bagi Anda yang menghubungi kami uh, menghubungi nomor telepon di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan pertanyaannya. Dari Siliana di situ Bondo. Iya. Assalamualaikum Bostad. Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Ini anak mau tanya Bostad, Ustaz tentang doa eh, ini apa doa dari Rasulullah apa juga ada dalilnya dari Quran ini belum tahu masih. Doanya seperti ini. Mm-hmm. Allahumma ja'alni syaburo wa ja'alni syakuro wa ja'alni fi ainaya jasawiro wa fi ayuni nasi wa adoi kabiro. Uh, kalau misalnya ada ini di, di uh, baca di waktu apa kalau misalnya nggak ada uh, dibaca apa boleh bang nggak mohon penjelasan Ustaz syukron jazakumullah khair assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya, hadis itu bukan hadis sih bu, tapi doa yang dibuat oleh orang-orang belakangan. <coughs> yang paling bagus adalah yang Rasul ajarkan ya kepada Muad bin Jabal. Di mana Rasul berkata kepada Muad, ya Muad, ini uhibbuk la tada'anna dubura kulli salatin antakul, taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hai Muad, aku mencintai kamu. Jangan kamu tinggalkan kamu jangan, jangan kamu tinggalkan sebuah doa yang kamu baca di belakang setiap sholat. Apa itu? Allah ini ya Allah bantu aku. Ala zikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu. Wa syukurika, untuk mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Dan ini doa yang sangat agung sekali. Ya. Sebab kita doa ini menunjukkan hakikat daripada seorang hamba yang mengakui kefakiran dan kelemahannya. Dan ia minta tolong kepada Allah supaya dimudahkan untuk beribadah kepadanya. Ya, maka ibu ya, ibu lebih bagusnya uh, merutinkan doa-doa yang Rasul ajarkan kepada kita. Wallahu a'lam. Nah. Nah, Ustaz, pertanyaan berikutnya kami berikan kembali di belakang ibu yang bertanya tadi silahkan di 0218236543. Halo wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasid ya? Iya Pak. Ilham. Di Jakarta Pusat. Hmm. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Rasid kabarnya? Sehat? Sehat Pak. Masya Allah. <clears throat> Ini terkait dengan ciptaan Allah dalam hal ini manusia Pak Ustaz. -hmm. Kan <clears throat> ada ketika dilahirkan artinya dibawa sejak lahir itu ada ada kelainan di jari kaki sih Pak Ustadz. Mm -hmm. Jadi jari tengah kanan dengan yang di samping ibu jari bawah itu di kaki itu oh, lebih lebih panjang Pak Ustadz. Mm -hmm. uh, seperti kalau terlihat seperti ketapel gitu. Mm -hmm. Nah ini anak ini masih kecil. Uh, <clears throat> ketika kita uh, secara medis katanya itu bisa dioperasi ketika nanti sesudah dia dewasa. Nah saya melihatnya kan ketika ini kalau membeli sendal atau sepatu itu beda nomor gitu Pak Ustadz. Jadi yang yang ada kelainan ini selalu nomornya lebih besar. Kan ya kasihan lah melihatnya gitu Pak Ustadz. Nah pertanyaan saya ketika kita merubah ciptaan Allah ini apa Boleh hukumnya gitu Pak Ustaz. Hmm, operasi ya Iya, ini ya. kan untuk ya. kebaikan. Mungkin kalau operasi kecantikan itu lain gitu Pak Ustaz. Nah, ini kan untuk kebaikan gitu Pak Ustaz. Hmm, hmm. Uh, mohon pencerahan dari Pak Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, wallahu alam Bapak, ya. Hal seperti itu tidak termasuk merubah-rubah ciptaan Allah namun berusaha untuk kembali menormalkan ya sehingga tidak menyusahkan orang tersebut ya dan segera sesuatu yang memberikan mudarat la ad yuzal bisa boleh dihilangkan dengan syarat tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar tentunya kalau memang secara medis itu bisa diperbaiki ya dan alhamdulillah silahkan dilakukan, tapi dengan syarat tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Allah a'lam. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya kita akan balik ke pesan singkat beberapa pertanyaan yang telah masuk akan kami bacakan dari Abu Arifin di Sumedang Ustaz. Pertanyaan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Ustaz, bagaimana caranya supaya yang dijelaskan tadi oleh Ustaz bisa kita rasakan di dalam hati? Karena ini sangat sulit sekali walaupun sudah terpikirkan oleh akal kita. Abu Arifin di Sumedang, silakan. Iya. Memang terkadang untuk menjadikan hati kita takut inilah yang menjadi sebutnya tujuan daripada memikirkan penciptaan langit dan bumi. Kita sudah memikirkan ini semua, tapi kenapa hati saya kok tidak bisa merasakannya? Uh, sebetulnya manusia itu berbeda-beda. Ada yang menjadi takut kepada Allah Ya bukan dengan memikirkan penciptaan langit dan bumi, tapi dengan ingat kematian. Baru kemudian hatinya mau tunduk dan mau takut. Ada lagi manusia ya, mau tunduk dan takut ketika ia melihat penciptaan-penciptaannya yang luar biasa dan mencengangkan. Baru kemudian ia pun menjadi tunduk dan takut. Ada lagi manusia ya, ketika berzikir kepadanya baru ia mau apa namanya hatinya itu takluk dan tunduk. Maka coba ya cari amal atau perbuatan yang memang bisa itu menumbuhkan di hati dan menghadirkan akan kekuasaan pencipta Allah, ya pencipta kita yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah Maka dari itu, Pak, ya. Ketika kita sudah berusaha saya memikirkan ini dan itu tapi kok tidak terasa di hati saya. Baik, sekarang beralihlah dengan mengingat kematian. Ingat bahwasanya kita akan meninggal dunia kita akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Iya. Semua kita akan meninggal dunia, akan dikembalikan kepada Allah. Demikian pula coba ya sekarang mentadaburi Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, memahaminya. Bagaimana kerasnya siksa Allah dan bagaimana nikmat surganya. Ternyata kalau segala sesuatu sudah kita lakukan masih tidak ada pengaruh, itu akibat maksiat biasanya. Ya, maksiat yang menyebabkan hati kita keras. Tidak ada lagi ya rasa takut kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Atau rasa takut itu telah ya setelah apa namanya eh, hampir punah. Maka dari itu segera minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, mengakui akan dosa-dosanya, memohon akan ampunannya, ya dan terus usahakan, terus usahakan biasakan dengan zikir kepadanya, biasakan dengan ketaatannya, ya berinfak kepada manusia dan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan usaha seperti itu hati kita menjadi lembut kembali. Allah alam. Nah. Baik, saat pertanyaan berikutnya masih kami bacakan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya pernah membaca bahwa ada ulama yang dia menetapkan bahwa istawanya Allah bersifat menetap atau istakhoro. Istakhoro. Bukankah ini menetapkan Allah sama dengan makhluknya Ustaz? Mohon jawabannya dari Bapak Najib di Aceh. Silakan. Ustaz. Allah bersemayam di atas arash. Iya. Akan tetapi bersemayamnya Allah tidak sama dengan makhluknya. Kesalahan sebagian kita ketika kita memahami sifat Allah Subhanahu wa taala, kita kita kiaskan dengan makhluk. Iya. Seseorang berkata kalau Allah bersemayam di atas aras, berarti ya Allah menempati aras, Berarti Allah butuh kepada aras, Berarti Allah berada di sebuah tempat. Ini kan sifat makhluk. Nah, ini akibat daripada kita mengkiaskan Allah dengan makhluk. Seakan-akan bersemayamnya Allah dengan makhluk sama. Tapi ketika kita katakan laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, Allah tidak sega, tidak serupa dengan apapun dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita katakan mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengar makhluknya. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihat makhluknya. Demikian pula bersamanya Allah tidak sama dengan bersama bersamanya makhluknya. Makanya saya merasa aneh ya dengan orang yang menetapkan sebagian sifat tanpa sifat yang lainnya ya di Indonesia ya dikenal dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Mereka menetapkan sebagian sifat saja untuk Allah. Allah mendengar, Allah melihat. Mereka punya keyakinan Allah mendengar dan Allah Maha melihat. Kita katakan mendengar dan melihat juga sifat makhluk. Iya, kalau kalian katakan Allah mendengar dan melihat, bukankah makhluk pun juga mendengar dan melihat? Bila kalian berkata, Ya, tapi mendengar dan melihatnya Allah tidak sama dan tidak serupa dengan makhluknya. Kita katakan demikian pula. Pesemayamnya Allah di atas aras pun tidak sama dengan makhluknya. Ya. Tidak mempunyai konsekuensi bahwa Allah membutuhkan tempat. Allah membutuhkan apa aras tidak karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Inilah ya. Kalau intinya adalah Allah tidak serupa dengan makhluknya, semua sifat kita terapkan padanya. Iya. Maka dari itulah <clears throat> ketika kita katakan Allah murka, Allah marah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan wa ghadiballahu alaihim. Allah murka kepada mereka. Allah marah kepada mereka. Namun apakah marahnya Allah sama dengan marahnya manusia? Tentu jawabnya tidak. Kalau secara akal pikiran marah itu adalah mendidihnya darah di hati. Tapi itu kan bagi makhluk. Bagi Allah tidak serupa dengan hamba-hambanya. Jangan serupakan dan jangan samakan marahnya Allah dengan marahnya makhluk. Iya. Demikian pula Allah ridha. Dan setiap manusia, setiap orang awam kalau ditanya, kamu mencari keriduan siapa ketika ibadah? Keriduan Allah. Padahal dalam akidah asyariah, sifat ridho itu tidak ada. Mana sifat 20 dalam sifat 20 tidak ada sifat ridho. Iya. Maka kita katakan kalau kalian menetapkan akan sifat Allah ridho sesuai dengan ke keagungan dan kekuasaannya, tetapkanlah bagi Allah semua sifat demikian. Ya, Allah punya tangan sesuai dengan kekuasaan dan keagungannya, tidak serupa dengan makhluknya. Ya, disebutkan dalam hadis bahwa Allah tertawa ya kepada dua orang laki-laki yang satu membunuh, yang lainnya dua-duanya masuk surga. Bagaimana tata, cara tertawanya Allah tidak serupa dengan makhluknya? Kita tidak bisa membayangkan. Ya. Maka dari itu tetapkanlah bagi Allah semua sifat demikian. Artinya bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Sifat Allah tidak mungkin disamakan dengan sifat makhluknya ya bersemayamnya Allah tidak serupa dengan bersemayam, bersemayam makhluknya. Nah inilah ya yang harus kita fahami ya dalam hal yaitu menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya dan pertanyaan yang berikutnya masih dari pesan singkat. Pertanyaan dari saudara kita Sofian di Pelabuhan Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya mau bertanya, saya pernah mendengar sebuah perkataan orang bahwa kita itu harus memegang satu mazhab, mazhab karena nanti di akhirat kita akan ditanyakan mazhab mana yang kita pegang. Apakah benar pernyataan ini, Ustaz? Pernyataan ini tidak pernah diucapkan oleh imam manapun juga dari imam-imam madhab. Tidak Imam Syafi'i, tidak Imam Malik, tidak Imam Abu Hanifah, tidak pula Imam Ahmad bin Hanbal Iya. Memang ada ayat yang mengatakan bahwa setiap orang pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama imam-imamnya. <clears throat> Namun terjadi ikhtilaf para ulama <clears throat> tentang makna ayat itu. Sebagian ulama dan ini kebanyakan ulama tafsir mengatakan imam yang dimaksud dengan yang dimaksud dalam Al-Qur'an tersebut yaitu buku catatannya. Sebab Allah menyebutkan buku catatannya itu ya dengan kata imam Allah mengatakan fi imam mubin dalam imam yang nyata artinya dalam kitab yang nyata iya kemudian sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan imam di situ artinya setiap umat akan dikumpulkan bersama rasulnya artinya setiap rasul akan dikumpulkan bersama umatnya masing-masing dan ini sepadan juga dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, uh, apa namanya Rasulullah SAW bersabda Waridat alayya al-umam faraitu nabiyan wa ma'ahu ruhair wa ma'ahu wa nabiyan wa ma'ahu rajulun wa rajulan Diperlihatkan kepadaku nabi ya, umat-umat pada hari kiamat maka aku melihat seorang nabi yang diikuti suatu kaum. Nabi yang diikuti satu atau dua pengikut saja. Kemudian aku melihat nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali orang-orang uridat sawadul azim tiba-tiba diperlihatkan kepadaku jumlah besar. Lalu dikatakan kepadaku itu Musa dan kaumnya. Suma uridat alayya sawadul azim kemudian diperlihatkan lagi kepadaku jumlah lain yang lebih besar. Maka dikali dikatakan kepadaku itu ya umatmu wahai Muhammad. Itu umatmu. Ini menunjukkan bahwa setiap umat itu akan dikumpulkan bersama rasulnya masing-masing dan kita umat Nabi Muhammad dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW itu imam kita itu panutan kita adapun Imam Syafi'i Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah kita jadikan panutan kalau mereka sesuai dengan Rasul Shallallahu alaihi wasallam makanya Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan kepada muridnya kamu jangan ikut jangan kamu harus ikuti saya segera sesuatu. Tidak pernah. Justru Imam Syafi'i berkata, ya <clears throat> kata beliau, "Idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qala rasul falqulu ma qalahu rasul." Kalau kalian mendapatkan dalam buku saya ini pendapatku yang bertabrakan dengan ya sabda Rasul, maka yang kalian ambil itu adalah sabda Rasul. Jangan kalian kepada kepadaku kata Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad demikian pula menasihati muridnya seperti itu. Beliau berkata la tuqalliduni wa la tuqallidu malikan ya wala thawri wala laith wala auza'i walakin khudh min haithu akhadu. Kamu jangan membiau kepadaku. Jangan pula kepada Malik, Thawri, Laith, Auza'i, tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Malik mengatakan kullun yukhad wa yutrak illa Rasulullah SAW. Setiap orang boleh pendapatnya diambil dan dibuang kecuali Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam saja. Itulah imam kita. Ya. Maka orang yang mengatakan harus satu madhab saja ini bertabrakan dengan ijma para ulama seluruhnya bahwa kita tidak diperkenankan untuk ya fanatik kepada satu pendapat. Sebab kalau dikatakan bahwa kita hanya satu madhab saja. Konsekuensinya apa? Iya. Berarti semua madhab yang lainnya salah. Yang benar hanyalah madhab syafi'i. Atau imam madhab maliki. Ini konsekuensi yang batil ya akhal Islam azakumullah. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Iya. Di zaman Imam Syafi'i hidup ada dua madhab. Madhab maliki, madhab hanafi. Nah sekarang Bukankah ikhwata Islam azakumullah wa iyakum? Ya. Kalau perkataan itu benar bahwa kita harus satu madhab, Imam Syafi'i harusnya jangan membuat madhab baru dong. Ikuti salah satu madhab saja. Kalau nggak Maliki, ya, ya Hanafi. Karena ayat tadi yang dikatakan bahwa setiap orang akan dikumpulkan bersama imamnya masing-masing pun juga ya berlaku untuk Imam Syafi'i. Tapi ternyata Imam Syafi'i pendapat-pendapatnya ternyata berbeda sehingga berdiri sendiri menjadi madhab ya madhab syafi'i rahimahullah Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i maka dari itu ya akhi, kita melihat dari perbuatan para imam itu sendiri tidak pernah mewajibkan orang untuk harus satu madhab tidak Naam, kalau misalnya kita belajar satu mazhab dulu, boleh silahkan untuk mempermudah. Iya. Tapi tidak boleh mewajibkan kamu harus ikut madhab ini saja, tidak boleh. Tapi untuk sebatas pembelajaran, ya, memudahkan orang awam. Untuk satu madhab dulu, silahkan. Tapi diingatkan kita tidak boleh fanatik. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, Allah alam. Nah. Nah, Ustaz. Pertanyaan berikutnya Khawatir Islam kami berikan kesempatan kembali Silahkan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Silakan. Halo. Kita berikan kesempatan kepada penelpon yang lainnya. Silakan bagi Anda yang sudah menghubungi kami bersiap diri dan siapkan pertanyaan yang Anda ingin ajukan di 021 8236543. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini di mana? Dengan Pak Edi di Bekasi, Pak. Silakan Pak Edi pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uh, saya kalau berdoa itu sering uh, apa namanya timbul pertanyaan apakah dosa apa doa saya ini diterima apa tidak gitu. Iya. Apakah uh, pertanyaan tersebut saya sudah berburuk sangka pada Allah ya Ustaz? Baik. Iya. Ya, ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam berdoa tidak diperkenankan untuk memiliki perasaan seperti itu. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Udullah wa antum mukinun bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kati kalian yakin bahwa kalian akan dijabah doa kalian. Adapun perasaan kira-kira dijabah apa enggak ya? Ini sering kali menjadi pintu syaitan, akhir. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin diijabah oleh Allah. Dan memang kata Rasulullah, doa seorang mukmin itu pada asalnya pasti dijabah. Namun tata cara pengijabahan inilah yang berbeda-beda. Rasulullah menyebutkan dalam satu riwayat dikeluarkan Imam Ahmad ya dalam sahih dalam musnadnya dan hadisnya sahih bahwa Allah mengijabah seorang hamba itu dengan salah satu dari tiga cara. Yang pertama mengijabah memberikan apa yang dia minta. Yang kedua menyimpannya di dalam surga. Yang ketiga yaitu menghindarkan ia dari mara bahaya. Ketika kita berdoa ya Allah, ya luaskan rezeki saya, luaskan rezeki saya. Ternyata Allah tidak berikan Ya, ternyata Allah simpan di surga saja, nanti di surga. Sebab kamu di dunia kalau diluaskan rezekinya kamu akan lupa kepada Allah. Karena Allah Maha tahu tentang tabiat manusia. Ada orang berdoa, "Ya Allah, ya saya sudah buka toko ini. Ya lariskanlah toko saya ini." Eh, besoknya kebakaran pasarnya. Semua terlalap habis kecuali tokonya selamat. Itu sudah diijabah. Ya. Makanya ini menunjukkan bahwa e, doa setiap hamba pasti diijabah. Tapi ya tata cara Allah mengijabah doa seorang hamba itu berbeda-beda. Sesuai tentunya yang Allah lihat mana yang paling maslahat untuk dirinya. Ya kewajiban kita adalah berhusnudzan kepada Rabbul Alamin. Ya, karena dia yang tahu apa yang paling maslahat untuk kita. Allah. a'lam. Nah. Nah, Ustaz Barakallah Fikir. Pertanyaan berikutnya silahkan di 0218236543 masih kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya melalui telepon. Halo, Assalamualaikum. Halo, silakan. Halo, dengan siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Hakim di Gorontalo, Silakan, Pak. Halo, silakan, Pak. Bapak. Mohon mohon penjelasan dari Ustaz masalah hmm. walimatul urs dengan secara sahih. Dan hmm. yang kedua Ustaz eh, mengenai sholat. Setiap anak sholat, sementara dalam keadaan sholat, lalu dihantui atau mengingatkan Halo. Halo, mengingatkan apa, Bapak? Syukron barakallahu Halo, Bapak, mengingatkan apa? Ya. Halo, tadi terputus. Masalah, masalah ah, ah. sholat. Iya, uh ah, -huh. kenapa, Pak? Kalau saya dalam keadaan sholat, berdiri dalam sholat, keadaan sholat, hmm. Nah, selalu saya mengingat, akan teringat perbuatan-perbuatan yang lalu. Hmm. perbuatan yang artinya yang menyimpang dari syariat Islam. Baik. Apakah sholat saya diterima atau bagaimana mohon penjelasan dari Ustaz. Baik. Syukur Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama. Walimatul urus Ustaz. Ah, walimatul urus. Hukum walimah pernikahan itu atas pendapat yang kuat hukumnya wajib. Kata Rasulullah SAW kepada seorang sahabat, Aulim walau bisyah. Adakan walimah walaupun dengan uh, seekor kambing. ya. Yeah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam pernikahan-pernikahan beliau selalu dengan walimah. Bahkan terkadang beliau walimahnya begitu sederhana sekali. Hanya dengan apa namanya tepung, terigu dan yang lainnya. Uh, walimah Tujuannya adalah <clears throat> sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nih ya, mengadakan makanan atau menjamu orang-orang dan mengundang orang-orang untuk makan ke tempat kita. Namun Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang kita hanya mengundang orang-orang kaya saja, sementara orang fakir miskin tidak diundang. Kata Rasulullah syarul ta'am ta'amun walimah. Ya yud'a ilaiha man ya'baha Eh, seburuk-buruknya walimah itu ya seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah yang diundang padanya orang-orang kaya saja sementara orang-orang miskin tidak diundang ya terkadang di masyarakat kita ya yang diundang itu yang kira-kira bisa ngasih amplop kalau nggak ngasih amplop ya nggak diundang ini rasul seburuk-buruknya makanan ya kemudian yang kedua hendaknya walimah itu tidak di dihiasi dengan maksiat. Ya. Maksiat seperti tabaruj para wanita, ya memperlihatkan aurat-auratnya. Demikian pula pengantin dipajang sehingga laki-laki dan wanita semua bisa melihat ya si laki-laki melihat istrinya yang dipampang begitu begitu cantiknya. Ini semua kemungkaran. Apalagi disertai dengan apa namanya dangdutan, ya organ tunggal, orkes dan yang lainnya, orang berjoget-joget. Ya akal Islam, ini semua mencabut keberkahan daripada pernikahan seorang hamba. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diundang kepada walimah. Ketika dilihatnya di situ ada maksiat, beliau langsung pulang. Subhanallah. Demikian pula yang dilakukan oleh sebagian sahabat seperti Ibnu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka dari itu, ya, upayakan walimah kita itu yang pertama kita undang bukan hanya orang kaya tapi juga orang miskin. Yang kedua berusaha untuk tidak ada padanya uh, maksiat. Yang ketiga tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Di mana kita terkadang ya membuat walimah makanan itu hanya untuk dilihat wah masya Allah mewah sehingga hanya sebatas, sebatas untuk berbangga-bangga saja. Ini pun juga dicela oleh Rasulullah SAW. Ya, maka berusaha ya kita apa namanya walimah itu ya dengan sederhana yang biasa. Dan kita undang orang-orang soleh terutama. Kata Rasulullah, "Wala ya'kul ta'amaka illa taqi." Janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya, karena kita utamakan orang-orang soleh yang kita undang. Supaya apa? Supaya memakan makanan walimah kita adalah orang-orang yang saleh maka mereka juga akan mendoakan si apa namanya uh, si pengantin dengan doa-doa yang kebaikan tentunya ya Allah alam nah. pertanyaan mengenai ketika sholat mengingat masa iya. masa lalu Ustaz ketika kita sholat mengingat dosa masa lalu bila itu memang menimbulkan kekhusyuan sehingga kita menjadi menangis di hadapan Allah dan takut itu sebuah kebaikan ya itu sebuah kebaikan. Tapi kalau hanya sebatas mengingat-ingat saja menyebabkan kita lupa berapa kita rokaatnya. Itu termasuk godaan syaitan. Ya. Karena kata Rasulullah, di dalam sholat itu ada syaitan namanya khinzib. Yang menggoda manusia dengan cara mengingat-ingatkan sesuatu yang sebelumnya tidak ingat. Akhirnya dia lupa. Apa dia dua atau tiga, ya. Nah, yang seperti itulah yang berasal dari godaan syaitan. Allah Nah, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya dan kami masih memberikan kesempatan bagi penelpon yang berikutnya silahkan 0218236543. Halo, halo, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan bapak siapa ini di mana? Saya Ami di Tanjung Pinang. Silahkan bapak Ami di Tanjung Pinang. Pak Ustad, ya, Pak Ami. saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustad, bagaimana kita menghadirkan supaya kita selalu ingat kepada Allah seperti apa yang Ustadz sampaikan. Mm-hmm. Setelah pensiun, waktu memang sangat banyak, hmm. sehingga ingin sekali supaya sepa, sepanjang hari itu kita bisa mengingat Allah. Mm-hmm. Tapi adakah cara atau bagaimana secara untuk mengoptimalkan sehari-harinya kita terus mengingat Allah selain daripada saat sholat, saat berzikir. Hmm. Mungkin ada petunjuk yang Bapak. bisa ya. Ustaz berikan pencerahan. Terima ya. kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pertama, <clears throat> kita harus mengetahui bahwa jiwa kita ini cepat bosan. Iya. Yang kedua, kita harus juga memahami hak-hak yang harus kita penuhi hak badan, hak Allah, hak istri, hak anak, hak orang lain. <clears throat> Kemudian kita juga yang ketiga harus memahami tentang makna ibadah. Oh ibadah tidak melulu sholat, tidak melulu baca Quran. Tapi ibadah itu hakikatnya adalah ismun jami'un kulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Minal aqwali wal af'ali al-zahirah wal batinah. Iya. Nama yang mencakup semua yang Allah ridhoi dan cintai. Berupa perkataan atau perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya. Kita berusaha coba untuk memaksimalkan waktu kita untuk hal yang lebih-lebih bermanfaat. Eh, kita misalnya kita mulai dari bangun tidur. Kita bangun tidur, membaca doa. Kemudian kita sholat tahajud, Alhamdulillah. Kemudian ya kita maksimalkan untuk membaca Al-Quran setelah itu. Iya, kalau kita lelah kita tidur sementara, sebentar, kemudian kita menuju, menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah. Kalau kita mampu setelah sholat subuh berjamaah untuk duduk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai matahari terbit. Atas Allah man sholat subuh fil jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah, Uma jalasa fi majlisi. Kemudian ia duduk di tempat duduknya. Yadkurullah ta'ala. Berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Kemudian ditunggu sebentar sampai matahari agak tinggi. Ya. Tidak pas terbit. Kemudian ia sholat dua rakaat maka ia pulang membawa pahala haji dan umrah sempurna pahala haji dan umrahnya. Kemudian ya di waktu duha apa yang kita lakukan supaya saya bisa maksimal mengingat Allah? Mungkin kalau saya berzikir terus saya terasa bosan di hati. Memang demikian terkadang. Maka coba Bapak lihat adakah majlis taklim yang Bapak bisa datangi. Bapak pergilah ke majlis taklim. ya duduk kemudian untuk ya mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata dilihat tidak ada majlis taklim, Masya Allah Mungkin Bapak bisa mengambil buku Kemudian Bapak ya sisihkan waktu Bapak untuk baca buku. Menambah khazanah keilmuan kita. Ya. Memahaminya dan mengkajinya. Kemudian ya kalau ternyata uh, sudah membaca buku, ya kekuatan saya paling satu jam Ustaz setelah itu selesai. Ya sudah, kita kemudian coba pikirkan apa yang bisa manfaat yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Ya berupa misalnya membantu orang yang apa namanya susah atau misalnya bapak mau tambahan mau cari nafkah yang lain ya karena sudah pensiun tapi saya mau bikin apa namanya uh, uh, cari nafkah yang lainnya tambahan yang mudah-mudahan dari nafkah tersebut bapak bisa berinfak misalnya alhamdulillah dengan niat-niat yang baik seperti itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya atau bapak berkunjung ke rumah teman Ya kenapa? Karena berkunjung kepada teman-teman yang soleh pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa ada seseorang yang pergi untuk berkunjung ke temannya di negeri sana. Kemudian di tengah jalan malaikat ya Allah mengirim malaikat berbentuk manusia dan bertanya mau kemana? Kata dia saya mau mengunjungi teman saya yang di sana yang soleh. Iya Malaikat bertanya, apa alasan kamu mengunjunginya? Apakah dia pernah memberikan jasa kepada kamu? Tidak. Aku mengunjunginya karena Allah. Maka malaikat pun mengabarkan bahwa Allah mencintainya. Ini pahala besar. Atau Bapak lihat ada teman Bapak yang sakit, Bapak bisa kunjungi. Ya kata Rasulullah, siapa yang mengunjungi orang sakit di waktu pagi maka akan bersalawat kepadanya 70 ribu malaikat sampai sore hari. Dan siapa yang mengunjungi orang sakit ya di waktu sore hari, ya Allah maka malaikat akan ber 70 ribu malaikat berselawat kepadanya sampai pagi hari. Masya Allah. Ya. Nah Bapak ya, Bapak berusaha untuk terus memanfaatkan waktu-waktu semaksimal mungkin. Entah itu kalau memang sudah mulai lelah, ialah berzikir pada Allah Subhanahu wa Alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar lisan terus basah dengan zikir yang jelas kita berusaha berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya. Ya. Allah berfirman, فَإِذَا فَرَوْكَ fansab." Apabila kamu telah selesai dari suatu ibadah, maka berdirilah menuju ibadah yang lainnya. Dan ibadah tidak melulu harus zikir salat tidak. Kita membantu orang ya yang susah. Kita juga mencari nafkah pun juga ibadah. Ya, yang yang jelas itu sifatnya manfaat. Kemudian Bapak tidur siang, tidur siang sebelum zuhur dan itu qailulah dianjurkan oleh Nabi saw. beliau bersabda qilu fa inna syaitan la yaqil tidur sianglah kata Rasulullah karena setan itu tidak tidak tidur siang ya Nah, coba kita juga misalnya berbicara dengan teman-teman bagaimana untuk apa namanya membuat sebuah amal kebaktian, apa kebaikan untuk umat, ya. Bapak hubungi teman-teman yang sifat sama-sama pensiunan. Ya, yuk kita apa namanya bikin sebuah amal untuk orang lain ya adakan misalnya baksos adakan misalnya pokoknya yang sifatnya apa namanya membantu orang-orang susah pakai miskin ya menyemarakan dakwah dan yang lainnya yang jelas hidup kita berusaha untuk kita makmurkan dalam amal-amal kebaikan ya sehingga ya menjadi berkah untuk apa namanya persiapan kematian kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala Iya. Maka dari itu Bapak ya maksimalkan waktu-waktu kita. Bapak sudah pensiun lebih banyak waktu. Coba Bapak fokus untuk menghafal Al-Quran. Coba fokus juga Bapak menghafalkan hadis-hadis Nabi SAW. Saya dulu waktu di kota Madinah ya waktu kuliah, saya melihat ada orang tua dia sudah pensiun, umurnya 60 tahun. Dia berkata, ya di masa pensiun ini saya ingin menghafalkan Al-Quran Walaupun dia sudah tua. Makanya dia setiap hari selalu di masjid menghafal Quran, menghafal Quran. Dan subhanallah, setelah dua tahun dia sudah hafal Al-Quran. Ini luar biasa. Ya, orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu pensiun atau lu luangnya itu ya luar biasa. Makanya Rasulullah SAW sabda nikmatani magbunun fihi makathirun minan nas. Ada dua nikmat banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Apa itu? as sihatu wal faragh kesehatan dan waktu luang. Banyak orang tidak bisa menggunakan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Banyak orang tidak bisa menggunakan waktu luang dengan sebaik-baiknya. Hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah ya rahmat dan kasih sayangnya yang tahu tentang pentingnya waktu. Wabillahi taufiq. Allah Nah, Ustaz sangat bermanfaat sekali jawaban dan nasihat Ustaz untuk Bapak yang bertanya dan kita semuanya. Dan berikutnya kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat dari Ardi di Pekanbaru Ustaz. Ustaz bagaimana dengan pernyataan orang bahwa Allah itu tidak memiliki tempat, tidak di atas, tidak di bawah, Allah tidak di kanan, tidak pula di kiri. Tetapi dia ada Ustaz. Bagaimana tentang hal ini Ustaz? Apa yang dimaksud dengan tidak memiliki tempat? Kalau dimaksud bahwa ya tidak memiliki tempat artinya Allah tidak berada di mana-mana. Maka ini bertabrakan dengan hadis-hadis dan ayat yang menunjukkan bahwa Allah berada di langit. Allah berfirman, "Amin man fis sama." Apakah kalian merasa aman dari Allah yang berada di langit? Ya. Allah juga berfirman, "Ilaihi yas'alul kalimut thayyib wal awal amalus salihu yarfa'u." Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik. Naik itu ke atas. Ya. Dan amalan sholat itu diangkat oleh Allah. Allah juga berfirman inna anzalnahu fi lailatul qadar sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar dan Al-Qur'an turun dari sisi Allah dan turun itu dari atas ke bawah menunjukkan Allah berada di atas maka kalau yang dimaksud dengan di atas di, tidak boleh di tempat artinya Allah tidak berada di atas arash ini batil tidak pernah dipahami oleh siapapun juga tapi kalau yang dimaksud dengan Allah tidak berada di tempat, artinya Allah tidak butuh tempat. Dan bahwasanya Allah bersama yang di atas arus itu tidak mengkonsekuensi akan adanya tempat. Maka ini makna benar. Namun, ya ucapan kata-kata uh, Allah butuh tempat ini kata-kata yang tidak layak. Kenapa demikian? Karena tidak pernah diucapkan oleh Allah, tidak pula diucapkan oleh Rasulnya, tidak boleh para sahabatnya. Bahkan para sahabat semua beriman bahwa Allah berada di atasnya tanpa mereka menetapkan bahwa Allah butuh tempat tidak. Ini dari Zainab Zainab pintu Jahash yang mengatakan ya di hadapan para istri Nabi yang lainnya. Zawwajakun ahlikun wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat. Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian. Sedangkan aku dinikahkan oleh Allah langsung dari langit ketujuh. Masya Allah ya keyakinan sahabat yang agung ini. Maka dari itu, ya, dari itulah kewajiban kita adalah tetapkan seperti yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah bersemayam di atas arasnya, Allah berada di atas. Namun, jangan katakan konsekuensi berarti Allah berada, butuh pada tempat, tidak. Kenapa? Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Iya. Maka bersemayamnya Allah di atas aras tidak serupa dengan bersemayam makhluk di atas sesuatu yang butuh tempat, sedangkan Allah tidak butuh tempat. Wallahu a'lam. Nah. Enam saat pertanyaan berikutnya kami masih bacakan dari pesan singkat dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, Ustadz, seperti yang saya telah jelaskan tadi bahwasanya banyak melakukan perbuatan maksiat bisa mengeraskan hati. Mengapa berbuat maksiat bisa mengeraskan hati Ustadz? Iya. Karena Allah menciptakan hati kita ya itu selalu sebetulnya bertautan dan berhubungan dengan dirinya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka maksiat-maksiat itu hakikatnya melanggar larangan-larangan Allah. Maka di saat hati itu atau di saat seorang hamba berbuat maksiat kepada Allah, Allah goreskan pada di hatinya itu goresan hitam. Sehingga maksiat itu menyebabkan ia lemah keimanannya bahkan juga menyebabkan berat untuk berbuat taat kepadanya karena tidak akan pernah ia terpadu dua cinta cinta taat dan cinta maksiat orang yang cinta taat ia akan benci kepada maksiat dan orang yang cinta maksiat akan benci kepada taat dan orang yang menaati Allah dia akan cinta kepada Allah dan maksiat ya orang yang memaksiati Allah dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena ia selalu melanggar larangan-larangannya. Oleh karena itulah ya akhi, ini orang yang berbuat maksiat hatinya keras, ya. Karena maksiat itu kata apa namanya? Ibnu Qayyim, dia itu membuat hati itu menjadi panas, ya. Akhirnya kemudian menjadi membatu. Dan itu memang sudah sunatullah yang telah Allah takdirkan kepada hamba-hambanya bahwa jiwa atau hati manusia akan keras dengan maksiat dan ia akan menjadi menjadi lembut dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk apa? Untuk kemaslahatan manusia. Karena Allah ingin manusia itu selalu dekat dengan, dengan dirinya. Sementara manusia maunya lari dari dari penciptanya. Allah ingin manusia itu cinta kepada dirinya dengan memberikan berbagai macam kenikmatan tapi manusia semakin diberikan nikmat, semakin lupa kepada dirinya dan semakin jauh dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka dari itulah ya, ini merupakan apa namanya suatu hikmah yang sangat agung. Ya, di mana maksiat menyebabkan hati itu keras, akibatnya ia tidak lagi mau berzikir kepada Allah. Sebaliknya ketaatan menyebabkan hati itu lembut, yang menyebabkan akhirnya ia selalu merasa betah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik, semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.